Dalika huruf kedua-dua. Dalika dalikum dalikum tilka tilkum tilkum artinya itu ulaika mereka itu alkitabu bukan huruf tentu yang lainnya la la huruf keempat la la la la bukan bukan la la la la tidak ada la la la la nothing nothing la la la la tidak ada la nasoba linakiro roiba bukan huruf tentu yang lainnya fi fi huruf pertama bijari bi dengan k seperti lila untuk ila kepada ala di atas mindari fi di dalam andari hatta sehingga bitawa demi hi huruf ke-25 Huhi dia lelaki humahima mereka berdua Humhim mereka lelaki hadiah wanita Humahi mereka wan, mereka berdua Hunahina mereka wanita Kakamu lelaki kuma kalian berdua Kum kalian lelaki ki kamu wanita Kuma kalian berdua Kuna kalian wanita Iani kami Iya ni aku nak kami, iya ni aku nak kami. Huda bukan huruf, tentu yang lainnya. Lil mutakin, Li huruf pertama bijari bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas mindari fi di dalam andari hatta sehingga bitawa demi